Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih halaman 41 bawah itu. Faqala kemudian beliau berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Lakinna fi usulihi tashila, linainihi fahris tadid sabila." Akan tapi Walaupun kelihatannya kan kemarin bahas masalah ilmu ya. Ilmu kan sangat luas sekali. Bagikan lautan kemarin, bagian lautan samudra atau yang semisalnya butuh sesuatu yang dipakai untuk menelusurinya. Nah, kata beliau, lakinna nafi usulih tasila. Akan tapi di dalam memahami usul-usulnya itu ada kemudahan. Jadi seluas apapun kalau antum paham usulnya, satu kaidah saja antum hafal, dikiaskan. Kamu belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya, Kan daripada satu persatu nanti tanya apa hukumnya eh, ikan laut, apa hukumnya nah, babi laut, apa hukumnya anjing laut. Kan banyak sekali. Langsung aja ngambil kaedahnya. Satu kaedah, yang lain dikiaskan. Apa kaedahnya? Nah barakallahu fikum, semua hewan laut halal. Kecuali membahayakan. Selesai. Paham ya? Jadi itu nanti maksudnya. Maksudnya itu satu kaedah satu usul antum hafal, itu yang lain dikiaskan itu loh ya. Yang lainnya dikiaskan. Faham soalnya? Seperti itu. Kita lihat. Linailihi fahris tajid sabila. Untuk meraih ilmu tersebut. Maka bersungguh-sungguhlah niscaya engkau akan mendapatkan jalannya. Faham maksudnya? Jadi diperintahkan untuk menghafal usul kaidah gitu ya. Tujuannya apa? Ilmu-ilmu yang luas yang tercabang di bawahnya itu nanti akan antum pahami dengan kaidah tersebut. Paham belum? Ustaz, ana ini mendapati dalam solat ini kayak ada bisikan Ustaz. Apa itu? Ada sesuatu yang keluar dari perut itu ada suara-suara, ada ada suara-suara kemudian juga ada yang keluar dari apa? Nambar dari bagian ketiak Ustaz. Bagaimana Ustaz? Nah, langsung aja ambil satu. Paham ya? Ambil satu kaidah apa? La yang sarif hatta yasma' sautan aw yajdarihan. Pakai kaidah al-yaqinu la yazul bisyak. Suatu keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Selesai atau yakin sudah selesai. Faham soalnya insyaallah ya? Seperti ini. Jadi usul dan kaidah fungsinya tadi itu dihafal satu, lainnya kiaskan. Selesai. Nah, kita lihat lagi. Syarahnya biar tambah jelas, yakni annahu min ni'matillahi azza wa jalla an ja'ala li hadhil buhur az-zakhirah usulan tas, tusahhil nailaha. Masyaallah. Bahwasanya termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah telah menjadikan lautan-lautan yang sangat luas ini apa usulan ada beberapa pondasi-pondasi landasan-landasan pokok tusahil nailaha yang permudah untuk apa meraih ilmu-ilmu yang banyak tersebut bayangkan sehingga faedahnya itu atau menghafal usul, menghafal kaidah, eh, ya kan? Khamsu al-qawaid al-kubra, lima itu yang sudah pernah antum hafal itu, faedahnya sangat besar sekali. Eh, kaidah yang, yang usul bagaimana? Al-asl fil amr yadul al-wujub. Sudah tinggal dikiaskan semuanya. Perintah atau bukan? Larangan atau bukan? Ya enggak? Al-asl fil nahy yadul at-tahrim. Satu kaidah, satu asal antum tinggal ngiaskan. Faham maksudnya ya? Nah, kullu muskirin haram. Setiap mabukkan adalah haram, tinggal dikiaskan mabukkan atau enggak memabukkan. Tapi kan bukan cairan, walaupun bukan cairan, walaupun dihirup, walaupun diseduh, walaupun di nah barakallahu film dioleskan pun kalau memabukkan haram. Tidak harus cairan. Faham belum? Satu kaidah Allah. Kita lihat. Wahadin usul hiyal qawaid wad duwabit. Nah, dasar-dasar pokok ini maksudnya adalah qawaid, kaidah-kaidah wad duwabit, ketentuan-ketentuan. Jadi dua bit nanti dibedakan dengan Kuwait. Kalau dua bit itu nanti jamak bit, kalau kawaid jamak dah Mirip sebenarnya, cuma nanti dibedakan nanti. Paham ya? Terbedakan nanti ya. Na'am barakallahu fiikum. Wa laysat hiyal usul al-madhkurah fi awwali hadhihi muqaddimah. Bedakan baik-baik. Bukan usul yang di sini yang dimaksud adalah apa? Bukan usul yang disebutkan sini adalah di awal muqaddimah, awal pembukaan kita. Kenapa? Karena awal muqaddimah, awal pembukaan kita baca kemarin tuh, usul itulah adillah Paham belum? Jadi bedakan. Terkadang al-usul maknanya al-adillah. Eh, paham ya? Wa aslu hadil masalah qawlu ta'ala. Wa aslu hadil masalah qauluhu ta'ala. Apa makna asal di situ? Dalil. Faham maksudnya? Jadi antum ketika memahami suatu ungkapan atau artikel tulisan itu dilihat siap dan konteksnya sehingga nanti artinya keliru. Wa aslu hadil masalah qaulhu ta'ala berarti dalil artinya. Faham maksudnya? Kata beliau ini bagus sekali. Bukan usul yang di sini yang dimaksudkan di sini, bukan usul yang disebutkan di awal mukaddimah kemarin. Kenapa? Li'anna al-usul al madhkura fi awaliha hiyal adillah. Ini penting ini. Dikarenakan usul yang dimaksud yang disebutkan di awal mukaddimah kemarin itu adalah adillah, dalil-dalil. Paham belum? Nah, seperti apa usuluddin? Berapa? Arba'ah. Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih itu namanya dalil. Faham maksudnya? Mohon insyaallah. Ayo nah, kita lihat. Kata beliau, "Hiyal adillatul lati yu'tamadu 'alaiha fi fahmil ahkam." Adapun usul yang dimaksud yang disebutkan di mukadimah kemarin itu adalah apa? Dalil-dalil yang jadikan sandaran padanya, yang disandarkan kepadanya fi fahmil ahkam di dalam memahami hukum-hukum. Amma huna adapun di sini Fal murad bil usul al qawaid wad dawabit allati tajma' syattat al ilmi. Artinya apa? Ada punya diinginan usul di sini, usul yang sekarang ini yang kita bahas ini adalah al qawaid kaidah-kaidah wad dawabit ketentuan-ketentuan enam yang terkumpul atau yang mengumpulkan apa? berbagai macam ilmu. Paham ya? Beraneka ragam ilmu itu namanya apa? usul. Faham belum? Jadi yang antum pahami al-qawaid wal usul. Usul itu artinya dalil atau bukan? Al-qawaid wal usul, usul itu dalil atau bukan? Lafaz al-qawaid wal usul, usul itu dalil atau bukan artinya? Bukan. Paham ya? Kenapa bukan? Dilihat siyak dan konteksnya. Mandumah usul fikih wa qawaidih. Mandumah usul fikih wa qawaidih. Usul itu artinya bukan adillah. Paham belum? Karena terkadang usul itu jamak as dari asl. Asl artinya dalil. Contohnya yang ana sebutkan tadi. Aslu hadil masalah qaulhu ta'ala. Dalil permasalahan ini, ngartikannya gitu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mahum. Jadi untuk memahami maknanya, lihat konteks dan siaknya. Kita lihat berikutnya. Qauluhu lakinna fi usulhi ay usul ilm. Akan tapi di dalam apa? Na baraka dasar-dasar pokok ilmu tashilan linailhi, mempermudah untuk meraihnya. Li'anal insana idza 'arafa al-asla bana alaihi masaila katsiratan. Masyaallah. Dikarenakan seseorang itu apabila mengetahui kaidah asal, kaidah asal, niscaya orang itu bisa membangun di atas kaidah asal tersebut apa? permasalahan-permasalahan banyak. Paham belum? Nah, ini airnya ini kok warnanya kuning ya? Airnya ini kok warnanya merah ini? najis atau tidak? Kembali ke hukum asal. Wal aslu fi miyahina toharoh. Selesai. Paham ya? Hukum asal air kita itu suci itu loh. Paham ya? Sampai berubah warna, bau dan rasanya. Nah, kemudian warna yang mengubah itu warna apa dulu? Najis atau bukan? Kan itu. Sudah kita lewati kan? Mahum Isa? Mahum insyaallah. Ewa. Jadi memahami kaidah asal itu penting sekali. Fal usul tajma' kamasa masail katsirah fi kalimatain yasiratain Allah Maka usul itu terkumpul mengumpulkan kepadamu permasalahan yang sangat banyak pada dua kata yang sangat ringkas. Paham ya? Dua kata yang sangat ringkas, terkadang dua kata yang sangat ringkas atau bahkan satu kata. Paham itu ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum, terkumpul pada padanya permas eh, barakallahu fikum enam permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali. Nadrib dzalika masalan sebagai contoh, kami berikan untuk hal tersebut sebagai contoh idza syakal insanu fi taharatil ma' aw najasatihi kalau seandainya ada orang ragu tentang sucinya air tersebut kan najis, fal aslu taharah ini penting ini. Hukum asalnya apa? Suci. Jadi kalau antum misalkan lihat di ember kok ini kok airnya berubah menjadi kuning ini ya? Suci atau enggak suci ini? Ayo dilihat lagi. Hukum asalnya suci. Hukum asalnya apa? Suci. Selama apa? Tidak berubah bau, warna, rasa, itu pun yang mengubah benda najis. Faham maksudnya? Dan kalau cuma pewarnanya enggak masalah, tetap suci hukum asalnya. Naam. Wal aslu taharah. Fakullama ja'atul mas'alah misl hadza, maka setiap kali datang permasalahan seperti ini, fabni ala hadzal asl. Bangunlah di atas kaidah asal ini. Wal aslu fi miyahin taharah wal ardi wathiyabi wal hijarah. Faham ya? Hukum asalnya suci. Mahum Isa. Faham insyaallah? Hukum asalnya apa tadi? Air suci. Nah, kita lihat. Ja'aka rajulun yaqul, ada orang datang kepadamu, dia mengat, dia mengatakan ana indi ina Aku punya bejana, fihi ma'un asfar laun. Di dalamnya ada air yang warnanya kuning. Apakah setiap yang kuning itu najis, Husain? Apakah setiap yang warna kuning itu najis? Tidak. Memang kotoran manusia warna identiknya kuning kotoran manusia. Tapi apakah setiap yang kuning itu najis? Tidak. Sekarang depan antum itu kuning enggak itu? Kuning kan enggak najis kan itu. Paham maksudnya? Nah, jadi tidak setiap yang warna kuning itu najis. Harus perhatikan baik-baik karena ada warna kuning yang tinta, atau yang semisalnya na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Ini bagus sekali ya penjelasannya ya. Kata beliau, takullahu katakan kepada orang tersebut al-ma' tahir. Air itu suci. Kenapa li'anal asla taharah? Karena hukum asalnya suci. Ini penting hukum asal ini Sehingga antum tenang setelah megang hukum asal tenang. Kenapa tenang? Intinya berubah enggak? Bau, warna, rasa enggak berubah. Tapi warnanya berubah. Yang mengubah benda najis bukan. Kan itu. Jangan kita lewati pembahasannya kan. Kalau yang mengubah benda najis jelas najis. Kalau yang mengubah benda suci walaupun berubah warnanya, rasa baunya tetap enggak najis, kembali hukum asal, kembali ke hukum asal. ja'aka syakhsun akhar yaqul, ada orang datang kepada orang lain datang lagi. Nah, mengatakan wajadtu fi thawbi buq'atan la adri an-najasah hiya amla. Aku menjumpai di pakaianku itu suatu nah barakallahu fi buq'ah, itu suatu kotoran. Aku enggak tahu ya, apakah dia itu najis atau tidak kotoran yang ada di pakaianku itu, eh, suatu noda yang di pakaian tersebut, aku enggak tahu najis atau bukan. Takul al aslu taharah. Hukum asalnya apa? Suci. Hukum asalnya apa? Jadi suci. Paham ya? Wal aslu Ayo na'am. Hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci kita lihat sini. Fa anta idza araftal usul, maka kamu apabila mengetahui al usul yaitu kaidah asalnya, wahya annal asla fil asya' taharah, yaitu bahwasan hukum asal semua perkara itu suci, farra'ta 'alaiha masaila la yuhsiha illa illallah masyaallah. Kamu bisa membikin apa? Bisa membikin cabang pada kaidah asal tersebut permasalahan yang banyak sekali yang tidak bisa menghitungnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala talibil ilmi nasihatnya Fa'ala talibil ilmi an yastanbital usul min kalam ahli ilm maka wajib atas pencari ilmu para pencari ilmu untuk mengambil istinbat mengambil kesimpulan istinbat itu menyimpulkan jadi mengambil kesimpulan mengambil istinbat kaidah-kaidah usul itu dari kalamnya ahli ilm enggak sembarangan paham belum jadi kata beliau fa'ala talibul ilmi maka wajib atas para pencari ilmu an yastanbita itu mengambil istinbat kesimpulan al-usul, kaidah-kaidah usul min kalam ahli ilm, dari ucapan ahli ilm. Ini penting sekali. Wa usul wa in kanat laysat usulan wasi'atan, termasuk usul, termasuk kaidah usul, kaidah penting, kaidah pokok. Termasuk kaidah pokok yang walaupun dia sebenarnya bukan usul yang luas. Paham belum? Termasuk kaidah usul tapi enggak luas itu maksudnya ma tajidunahu fi kalamil fuqaha min at yaitu sesuatu yang kalian menjumpai dari ucapan ahlu fikih berupa ta'lilat apa ta'lilat sebab ini penting juga sebabnya kenapa sebabnya ini nah itu dihafal sebabnya itu karena sebab itu nanti yang akan apa akan jadikan patokan untuk membuat sabang gitu loh paham belum termasuk kaidah usul yang walaupun enggak lupa kata beliau yaitu apa-apa yang kalian jumpai dari ucapan fuqaha mengenai taklil taklil itu sebab Faham belum? Contohnya apa? Sebabnya kenapa kok nabi itu haram? Karena memabukkan. Ilahnya iskar. Nah, iskar ini dihafal iskar ini. Selama ilahnya sebabnya memabukkan walaupun bentuknya bukan cairan, haram. Faham belum? Mirip kan dengan kaidah? Mirip kan? Padahal padahal itu ungkapan fukoha, Ungkapan fukoha ahli fikih bahwasanya kenapa kok haram nabi Air endapan kurma, air endapan anggur. Kenapa kok diharamkan? Karena memabukkan. Nah, iskar ini namanya illah Faham belum nih Husain? Sekarang namanya apa? Ilah sebab. Nah sebab ini kenapa disuruh menghafal? Karena itu bisa dibangun di atasnya apa? Cabang yang sangat luas sekali. Semua yang memabukkan haram. Walaupun bentuknya apa tadi? Walaupun bentuknya apa tadi? Cairan, apa lagi? Kapsul, tablet, serbuk yang diseduh, yang dihirup, paham ya? Eh, yang dioleskan pun kalau memabukkan haram. Faham maksudnya ya? Kenapa? Kullu muskirin haramun. Ilahnya iskar. Selesai. Faham maksudnya ya? Nah, sudah kita lewati kan kalau mau mengkiaskan itu hukum globalnya kan ada empat syaratnya. Al-aslu, al-far'u, al-illah, al hukum. Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya baru muncullah hukum. Faham maksudnya? Nah, kita lihat. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah fahiya fil haqiqah usulun li'annaha mujibatul hukm. Pada asalnya sebab-sebab yang disebutkan oleh orang fuqaha, sebab-sebab alasan-alasan yang disebutkan oleh fuqaha itu pada asalnya juga adalah usul adalah nah barakallahu fikum dasar-dasar pokok. Kenapa? Dikarenakan li'annaha mujibatul hukm. Dikarenakan itu juga bisa apa? membikin Eh, sesuatu itu dihukumi. Faktor yang membuat apa? Sesuatu dihukumi. Fahya atau atau jihatin. Maka dia itu dari satu sisi dalil. Wahya dan tashmal masalah katsirah. Dalam keadaan seperti itu juga mencakup permasalahan yang banyak. Faham belum? Sekarang air endapan tape, tahu tape yang namanya tape, tape singkong, tape singkong, tape apa lagi? Ketan itu ya. Nah, tape beras ketan itu. Nah, itu kan air endapannya itu, air endapannya Hukum asalnya boleh antum minum, tapi kalau sampai memabukkan, haram enggak? Haram. Kenapa ilahnya iskar? Memabukkan. Faham belum? Jadi lafaz iskar memabukkan ilah yang disebut ahlul ilm kenapa diharamkan iskar? Itu bisa antum bikin cabang yang luas sekali gitu loh. Faham belum? Nah, seperti sekarang antum makan. Nah, barakallahu fikum kepiting. Antum mau kepiting antum? Nah, kepiting laut makan. Hukum asalnya apa? halal, tapi kalau berlebihan sampai mabuk misalkan, paham ya? Hak hukumnya apa? Haram karena iskar. Paham belum? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kalau sampai seperti itu, berarti kembali ke apa? Taklilat sebab atau alasan yang disebutkan oleh fuqaha dalam menghukum sesuatu terkadang itu menjadi apa landasan pokok. Jangan diabaikan. Jangan disepelekan. Itu di hafal baik-baik. nah Ara'aitum qaulallahi azza wa Tidakkah kau melihat eh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Ini penting ini. Hah? Eh, mafhum isa? Fa innahu rijsun. Apa artinya? Katakanlah, aku tidak menjumpai Eh, terhadap apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk memakannya kecuali apa bangkai darah yang dialirkan atau daging babi kenapa kalau diharamkan fa innahu ridsun ini ridsun ini kenapa sebabnya karena itu najis berarti kaidahnya setiap yang najis itu hukumnya apa haram tapi tidak setiap yang haram itu najis paham belum percaya enggak ini setiap yang najis itu haram tapi tidak setiap yang haram itu najis contohnya apa tidak setiap yang haram itu najis. Apa? Apa? Yang keras sedikit. Khamer. Khamer najis enggak? Eh? Khamer enggak najis ya? Apalagi contoh yang lain. Maksudnya kalaupun najis bukan najis hisi ya, kalau cuma khamer. apa yang lainnya contohnya? Tidak setiap yang haram itu najis. Apa? memakai sutra haram tapi enggak najis. Contoh lain merokok haram tapi enggak najis juga. Nah, tentang lain antum makan hasil curian haram tapi enggak najis juga. Naam. Tapi sekarang yang najis itu haram kita lihat ini kaidahnya masyaallah kata beliau, "Na'khud min hadha ta'lil." Ini penting. Kita mengambil dari alasan sebabnya kenapa kalau diharamkan bangkai daging babi, darah yang dialirkan Maksudnya darah yang dialirkan bagaimana nih Husain ini? Maksudnya darah yang dialirkan bagaimana maksudnya? Minum darah itu kan maksudnya atau apa? Hmm? Dibekukan. Harus dibekukan. Misalkan antum minum darah saudara antum misalnya, haram haram atau halal? Haram, enggak harus dibekukan. Paham ya? Nah, contohnya antum misalkan nyembelih kambing, antum di bawahnya minum darah gitu, haram atau halal? Hah? haram juga. Tapi kalau donor darah bagaimana? Antum sudah posisi sudah di pembaringan ini. Paham ya? Butuh darah antum. Paham ya? Akhirnya apa? Ada orang donor darah. Paham ya? Donorkan darah ke antum. Itu diminum atau di disuntikkan diminum biasanya darahnya itu? Hah? Disuntikkan dengan alat, enggak diminum. Paham ya? Jadi bedakan Jangan sampai antum salah dalam memahaminya. Jadi kalau darah yang dialirkan sini maksudnya biasanya dikonsumsi mungkin dimakan atau yang semisalnya tapi kalau donor darah lain lagi pembahasannya bukan diminum di situ nah kita lihat sini sebabnya apa kita lihat anna kulla ritsin haram setiap yang najis itu haram li'anna Allah allala tahrima hadil asya' bi anha ritsun dikarenakan Allah taala allala menjadikan alasan atau sebab haramnya perkara-perkara ini benda-benda ini tadi bangkai daging babi dan darah tadi itu dikarenakan rits dikatakan apa? Rijsun itu najis. Fa akhadna min hadil qaidah, min hadza qaidatan. Maka kita mengambil dari pembahasan ini satu kaidah. Apa itu kaidahnya? Anna kullan najisin haramun. Bahwasanya setiap yang najis itu haram. Walaysa kullu haramin najisan. Paham ya? Dan tidak setiap yang haram itu najis. Paham belum? Nah, fa hadza harir masalan. Ini sutra, sutra ini kata beliau sebagai contoh sutra haramun ala rajul walaysa bin najis. Haram buat lelaki tapi tidak najis. Wal maghsub, eh, barang curian haramun juga haram walaysa bin najis tapi tidak najis. Wasum, apa sum? Racun. Wasum haramun, racun juga haram walaysa bin najis tapi tidak najis. Wa hakadha. masyaallah ya. Jadi tidak setiap yang haram itu najis, tapi setiap najis adalah apa? Haram. Idan jika demikian at-ta'lilat, jika demikian at-ta'lilatul lati yu'allil bihal fuqaha hiya fil haqiqah manzilatil qawaid masyaallah. Jika demikian alasan-alasan sebab-sebab yang ahlu fikih menjadikan itu sebagai sebab atau alasan itu secara hakikatnya adalah apa? kedudukannya seperti kaidah, gitu Kedudukannya seperti apa? Kaidah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok haram? Memabukkan. Nah, Sebab inilah, memabukkan inilah dijadikan patokan seakan-akan faedah gitu ya. Antum minum air hukum asalnya apa? Halal boleh, tapi kalau antum minum air ramai berlebihan dan mabuk, haram enggak? Haram sebabnya apa? Iskar. Selesai. Sebab itu penting sekali untuk diketahui. Ana adkur fi zamanit talab. Anni kuntu atatabba syarh Ibnu Daqiqid ala Umdatul Ahkam. Masyaallah ini zaman beliau ketika beliau masih belajar. Aku sebutkan ketika zaman-zaman waktu-waktu masih belajar. Dulu aku mengecek dan meneliti syarah Ibnu Daqiqil Aid ala Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam syarahnya banyak sekali di antaranya syarahnya Ibnu Daqiqil Aid yang dinamakan dengan apa itu? Ihkamul Ahkam, syarah Umdatul Ahkam bahwa sebutkan itu ya. Itu seringnya apa? Beliau nukilkan kaidah dan usul seringnya Ibnu Daqiqil Aid. Li'anna hadha syarha min a'dhamis syuruh fi mas'alatil ruju' ila al-qawaid al karena syarah ini, syarah Ibnu Daqiqil Id ini untuk Umdatul Ahkam merupakan syarah-syarah yang paling besar dan paling agung dalam permasalahan kembali kepada kaidah-kaidah nusul. Wa in kana min jihatil ahkam wa min jihatil kalam 'ala al-alfat laysa bidzalikal wasi'. Walaupun kalau ditinjau dari sisi hukum-hukumnya dan juga dari dari sisi ucapan berkaitan masalah lafaz-lafaznya itu enggak terlalu luas. Lakinnahu fil haqiqah min jihatil qawaidul usuliyah wal fiqhiyah yu'tabaru marji'an masyaallah. Akan tapi kitab Al-Ihkam Al-Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam ini karya Ibnu Daqiq Al-Id ditinjau dari siapa? Ditinjau dari sisi kaidah-kaidah usulnya dan juga fikihnya itu dianggap sebagai sumber marji' sumber. Kuntu atau atatabba. nah Hada syarha kullama wajadtu fihi qa'idatan katabtuha Wastafattu min min masya Allah. Dulu aku mengecek dan meneliti syara ini, setiap kali aku menjumpai satu kaidah aku tulis dan aku mengambil faedah darinya. Ini penting. Jadi kalau antum mau inisiatif, dapat kaidah tulis kaidahnya. Paham ya? Dapat lagi tulis, tulis. Nah, kaidah itu nanti dihafal. Ini beliau nih kalau kita mengikuti langkah beliau seperti itu. Dulu aku mengecek dan meneliti syarah tersebut, setiap kali mendapatkan kaidah aku tulis dan aku mengambil faedah darinya. Kadzalika ba'du talabatul ilm tatabba'a raud al-murabba' syarah Zadul Mustaqni. Seperti itu pula sebagian para pencari ilmu mengecek dan meneliti kitab Ar-Raudul Murabba' Syarah Zadul Mustaqni. Nah, barakallahu fikum kalau beliau kan punya kitab Syarh Mumti' ya. Nah, Syarah Zadul Mustaqni ala, ala Zadul Mustaqni itu ya, ala Syarh Zadul Mustaqni itu itu nah beliau tapi ini kitab yang aslinya ada kitab yang lainnya ini Ewa. Wa kullama e, zakara ta'lilan qayyadahu. Nah, santri ini, para pelajar ini setiap kali dia nah barakallahu fikum menjumpai suatu sebab atau alasan di situ memberikan apa? mengikatnya. Maksudnya menulisnya, mencatatnya. Fasara yastafid min hadza, maka dia bisa mengambil faedah dari ini. Al-muhim al qawaida mufidatun li talibil ilmi. Yang penting kata beliau, kaidah-kaidah sangat penting, sangat sangat berfaedah bagi para pencari ilmu. Wa hunaka min talabatul ilm man yahtam bi hifdzil masail faqat dunal qawaid masyaallah ini penting juga nih ya di sana ternyata ada sebagian para pencari ilmu itu yang yahtam perhatian penuh untuk menghafal permasalahan-permasalahan saja tapi enggak menghafal kaidahnya paham ya ini nanti kurang permasalahan hafal dia tapi kaidahnya kurang kalau kaidahnya enggak dihafal kurang fatajidu anna indahu qusuran aziman. Akhirnya dia menjumpai bahwasanya masih dia apa? Di sisinya masih ada kekurangan yang besar. Iya, kenapa? Kaedahnya enggak hafal dia, masalah masailnya hafal dia. Hukumnya bagaimana? Haram. kaedahnya apa? Enggak tahu. Kan kurang. Tapi kalau antum hafal kaedahnya, kemudian cabang-cabangnya antum hafal, masalah masailnya antum kembangkan dari situ, bagus, sempurna. Idza ja'at idza ja'athu mas'alatun kharijah amma kana yahfad tawaqqaf, ya kan? Apabila dia menjumpai permasalahan yang keluar dari apa? Yang keluar dari permasalahan yang dia hafal, dia berhenti. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Karena enggak hafal kaedahnya. Enggak hafal kaidahnya. Paham ya? Nah, dia tahunya apa? Tahunya babi itu haram. Udah, ada nanya, "Ustaz, babi laut bagaimana?" Wah, bingung dia. Karena keluar dari pembahasan yang dihafal. Yang dihafal babi itu haram. Tahunya gitu aja kan? Padahal sana ada kaidah tuh masalah laut kan gitu. Nah, barakallahu fiikum kita lihat. La ya'rif kaifa yasrifuha. Dia enggak tahu bagaimana cara e, menguraikan permasalahan tersebut. Li'annahu laisa 'indahu qa'idah. Karena dia enggak punya kaidah. Lakin ladhi 'indahu qa'idah yaruddu juz'iyatil masail ila usuliha masyaallah. Tapi kalau orang punya kaidah, itu dia bisa mengembalikan rincian-rincian permasalahan itu kepada asal usulnya atau kembali kepada apa? dasar pokoknya. Wa yantafi' intifa'an katsiran dan dia akan bisa mengambil manfaat manfaat yang sangat banyak. Coba anda rasakan. Sebelum atau menghafal kaidah-kaidah dulu, rasanya kan cuma sampai situ aja tapi setelah menghafal kaidah langsung bisa menjabarkan itu loh. Al asl fil amrnya dulu al wujud Penjelasan bukan? Penjelasan. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu wajib. Taunya dari mana? Nah, atom hafal kaidah al asl fil amrnya dulu al wujud wujub. uh Ubudullah perintah atau bukan? Perintah. Lah kok wajibnya tahu dari mana? Ada kaidah apa kaidahnya? Al asl fil amrnya dulu al wujud Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Itulah fungsinya. Mengembangkan, menjabarkan. Qauluhu linainhi fahris tajid sabila. Ai ihris ala hadil usul, tajid sabilan lil usul ilal ilmi wa ila idrakil ulama masyaallah. Semangatlah engkau ya, untuk memahami enam usul ini, ya, dasar-dasar ya, pokok ini, niscaya engkau akan menjumpai, mendapatkan jalan untuk sampai kepada ilmu dan sampai kepada apa? bisa mengetahui ilmu-ilmu yang ada. Nanti beliau akan nukilkan kalam yang sangat bagus Nah, barakal man hurrimal usul, hurrimal usul. Barang siapa yang diharamkan usul, dia enggak mau mengetahui kaedah-kaedah pokok, dia pun juga akan diharamkan untuk sampai kepada ilmu yang dia inginkan. Maha salah ya? Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala bin alamin.